Aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang diringkaskan oleh dua imam yang kedua-duanya dari negeri Rai. Nisbah ke negeri Rai adalah Ar-Razi. Kalau mendengar seorang ulama dijuluki Ar-Razi berarti dari negeri Rai. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan kita masih membahas ucapan beliau berdua bahwa ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Al-Quran kalamullah. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ كُفْرًا yanqulu anil millah. Kata beliau dua imam ini, siapa yang menganggap bahwa Quran kalamul bukan kalamullah, menganggap Al-Quran sebagai makhluk, maka dia kafir. Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Kufran yanqulu anil millah dengan kekafiran yang keluar dari agama. Sudah dibahas walhamdulillah. Kita baca syarahnya dari Syekh Rabi' bahwasanya kalimat tadi adalah ancaman bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa Al-Qur'an bukan ucapan Allah. Yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Allah tidak berbicara tetapi menciptakan pembicaraan. Ikhwani fiddina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja dibedakan antara mereka-mereka yang memang menentang qala Allah wa qala Rasul dan orang-orang yang jahil mutaawil yang bodoh kemudian menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang batil. Kita sampai pada ucapan Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala bahwa Al-Quran kalamullah. Dalilnya sangat banyak. Di halaman 202. Al-Quran kalamullah wa nususun kethirah. Nas, nas. Yani dalil-dalil sangat banyak. Tadullu ala annahu kalamullah. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ucapan Allah. Wa anna Allah yatakallam mata sya'a wa ida sya'a wa bima sya'a. Dan Allah berbicara kapanpun dia kehendaki, kapanpun dia mau, dengan apapun yang dia akan ucapkan. Allah memiliki sifat kalam, dan Allah berbicara kapanpun Allah mau, dengan apapun yang Allah mau. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, Innama amruhu ida arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, jika dia menghendaki sesuatu, hanya berkata. Lihat kalimatnya. Ayyakula. Qala yakulu maknanya berkata. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata, kun. Yang dalam bahasa Arab bermakna jadilah. Fayakunu maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Allah hanya menyatakan kun jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Di sini sangat jelas dikatakan yaqulu, Allah berkata. Ayat kedua, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Tadi dengan qala yaqulu, sekarang dengan kallama yukallimu. Yang tadi berkata, sekarang berbicara. Sama saja, semakna. Allah mengajak bicara Musa. Takliman. Dalam bahasa Arab, takliman ini sebagai maf'ul mutlak ta'kidan, penegasan dari kalimat kalama kalama takliman, berbicara dengan benar-benar pembicaraan. kalama fi'il, taklim, masdarnya. Sehingga tidak bisa lagi diselewengkan maknanya kepada makna-makna lain. Masdarun muakkadun likallama. Kalimat taklim adalah masdar dari kata kallama sebagai penegasan. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Muakkidan yartafi ihtimal al-majaz. Ini menegaskan agar tidak terkesan, agar tidak disalahpahami, agar tidak dikira bahwa itu majaz. Majaz itu makna kias. Majaz adalah makna kias. Tetapi makna kias ini akan hilang ketika ada masdar sebagai takkid. Keluar sedikit pembicaraan tentang majaz. Kalau ada orang yang berkata, ada singa berbicara di mimbar. Apakah benar-benar singa berbicara di mimbar? Tidak. Itu namanya majaz. Tetapi kalau sudah ada masdar sebagai takkid, tidak mungkin. Kalau yang dimaksud adalah majaz. Kalau orang tadi berkata, ada singa berbicara di mimbar, benar-benar pembicaraan. Wah berarti singa ajaib. Mengapa? Karena kalimat benar-benar pembicaraan menghilangkan kemungkinan majaz tadi, kemungkinan makna kias tadi hilang dengan dikasih masdar. Benar-benar pembicaraan. Di dalam ayat ini ada masdarnya wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Maka kemungkinan majaz tadi, kemungkinan makna kias tidak ada. Hilang. Dan juga barakallahu fikum. Masih ada kalimat ketiga. Tadi pertama kalimat qala yaqulu. Yaqulu lahu kun fayakun. Yang kedua pakai kalimat kallama yukallimu. Yang ketiga pakai kata nada yang maknanya memanggil. Memanggil juga berbicara kan? Muhammad, itu memanggil namanya. Lihatlah ayat Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Wa id rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Bagaimana memanggil Musa? Dia ya memanggil. Berkata, wahai Musa. Atau berkata, ya Musa. Itu juga sebagai dalil yang ketiga. Dalil pertama, yaqulu lahu kun. Allah berkata kun. Dalil kedua, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Dalil ketiga, Allah memanggil Musa. Apakah mungkin memanggil tapi tanpa ucapan? Memanggil ya dengan memanggil. Menyebut namanya. Wahai Musa. Atau ayat dalam surat Al-Qasas ayat 62. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Hari ketika mereka dipanggil. Kemudian dikatakan pada mereka, Aina syuraka? Mana sekutu-sekutuku? Kata Allah. Ini juga sama, memanggil dan berkata. Sekaligus. Yauma yunadihim fayaqul. Ketika Allah memanggil mereka dan Allah katakan pada mereka, "Aina syurakai alladziina kuntum taz'umun Mana sekutu-sekutuku yang kalian jadikan sebagai sekutuku? Mana itu? yakni menantang para musyrikin yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah segala macam sesembahan. Allah tantang mereka, mana sesembahan kalian? Ini juga dalil bahwa Allah memanggil dan mengajak bicara mereka. Wan nida la yakunu illa bil kalam. Sedangkan panggilan tidak mungkin kecuali dengan ucapan. Wa yakunu bisautin dan dengan suara yang terdengar oleh Musa alaihi salam. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak jauh dari kita kisah Musa alaihi salam. Yang ketika kembali dari Madian, kembali pulang ke negerinya di Mesir. Melewati bukit Tursina. Melihat cahaya dan mengatakan pada istrinya Imkusu, ini anas tunara. Tunggulah. Di sini aku melihat api. La'alli bisa jadi aku akan bisa mendapatkan bantuan dari mereka atau aku bisa mendapatkan sepercik api untuk penerangan. Dan seterusnya. Ternyata ketika sudah mendekat ke api tersebut, Musa mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dan didengar oleh Musa dan ini keistimewaan Musa alaihi salam diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Innani anallah Allah katakan kepada Musa Sesungguhnya aku adalah Allah Tapi mungkinkah ucapan ini diucapkan oleh selain Allah? Tidak mungkin. Karena kalimatnya innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada ilah kecuali aku. Lepaskanlah sandalmu. Engkau di tempat suci tua. Innaka bil wadil muqaddas tua. Ila akhir kisah. Sampai akhir kisah Musa yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kalimatnya innani anallah. Ikhwan ibn sudah sangat meyakinkan. Sehingga wajar kalau Imam Razian, dua Imam Razi, dua-duanya menyatakan kalau ada orang yang gak percaya bahwa Quran itu ucapan Allah, ya dia kafir. Terus ucapan siapa? Ayat-ayat ini kalau bukan ucapan Allah. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Fa kullu hadhihi nusus yukadzibuha man yaqulu bi khalqil Qur'an. Dalil-dalil ini ditentang, diingkari oleh semua yang berkata bahwa Quran itu makhluk. Berarti Allah tidak berbicara. Karena Quran itu makhluk, bukan ucapan. Aw yata'awwalaha ta'wilan fasidah atau orang yang menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain, makna yang fasid, makna yang rusak. Wahadal madkhal, madkhal ta'wil, yaqulu nahnu nunazzihu Allah an kada wa kada. Pintu kesesatan yang dijuluki dengan al ta'wil, pintu ta'wil. Kebanyakan mereka berkata, kami mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah begini. Tidak mungkin Allah begitu dan seterusnya. Lianal kalam aradun minal a'rab. Karena yang namanya pembicaraan, yang namanya ucapan itu arad minal a'rad. Wallahu la taqumu bihil a'rad. Sedangkan Allah tidak mungkin tegak padanya a'rad, kata mereka. Apa itu a'rad? Dan apa maksudnya tidak tegak a'rad pada Allah. Ini ilmu kalam. Siapa yang mempelajari ilmu filsafat akan diberi pelajaran pertama mukaddimahnya adalah bahwa segala bentuk makhluk itu ada inti, ada sifatnya. Kuda itu intinya. Coklat besar, kecil itu a'rad. Itu makhluk. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Allah tidak punya sifat, tidak punya a'rad katanya. Demikian kata mereka. Sehingga mulailah mereka berani menakwil-nakwilkan katanya untuk mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah memiliki sifat berbicara. Nanti kayak makhluk. Tidak mungkin. Nanti kayak makhluk. Padahal seluruh ahlus sunnah, seluruh para ulama, nggak ada yang berkata bahwa berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya makhluk. Nggak sama. Pasti, pasti, pasti berbeda. Hanya saja kita tidak tahu kayak apa, seperti apa Allah berbicara. Tetapi yang pasti Quran ini ucapan Allah. Selesai. Contoh sedikit yang menunjukkan perbedaan yang sangat jauh Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, berbicara, seluruh malaikat-malaikat tersungkur tidak sadarkan diri. Sampai Jibril yang pertama sadar dan kemudian mereka bertanya-tanya, qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul khayy. Wa qalul haq. Mereka menjawab al-haq. Ini azakumullah. Ucapan siapa yang sampai membuat penduduk langit semuanya tersungkur, tidak sadarkan diri. Jelas nggak sama. azakumullah. Rasulullah SAW disampaikan. Bukan ucapan Allah langsung, bukan. Jibril menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Duduk di atas unta. Untanya terduduk Rasulullah SAW terdiam, berkeringat dalam keadaan di musim dingin. Ucapan siapa yang sampai seperti itu? Tidak akan sama pembicaraan Allah dengan pembicaraan makhluk. Sehingga ngapain kalian menolak sifat Allah hanya karena berkata supaya tidak sama dengan makhluk. Supaya tidak sama dengan makhluk, imani sifat-sifatnya dan yakini bahwa sifatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Berbicaranya tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Melihatnya tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Wahalu majara. Dan terus seperti itu. Qala rahimahumullah. Berkata keduanya. Semoga Allah merahmati keduanya. Bahwasanya waman syakka fi kufrih. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Siapa yang ragu terhadap kafirnya orang yang mengingkari ucapan Allah. Miman yafham, padahal dia paham, fahuwa kafir. Maka dia kafir. Kalimat miman yafham untuk memisahkan kalau yang bodoh, jadi ya maklumi, karena nggak ngerti. Tetapi miman yafham, orang yang mengerti, tetapi dia mengingkari. Ayatnya begini, saya gak percaya dengan ayat ini, nggak mungkin Allah berbicara. Ini jelas kafir. Waman syakka fi kalamillah. Siapa yang ragu tentang ucapan Allah Azza wa Jal. Fawakofa. Kemudian no comment. Wakofa maknanya abstain. Gak berbicara. Aku tidak berkomentar. Syakkan fi. Karena ragu. Saya tidak berkomentar. Saya tidak tahu apakah makhluk atau bukan makhluk. Orang yang seperti ini Jahmiyun, orang sesat. Pengikut Jahm bin Safwan. Pengikut aliran aliran Jahmiyah. Wa man waqafa fil Qur'ani jahilan Siapa yang tidak mau berkomentar, saya tidak berpendapat ini, tidak berpendapat itu. Saya ragu antara keduanya, maka dia jahmi. Kalau dia jahilan, kalau dia bodoh, ulim. Diajari supaya ngerti. Oh saya nggak ngerti dari saya absen. Nih, saya kasih pengertian. Allah Ta'ala. Allah berfirman. Wa Allah Musa taklima. Allah berfirman. Yaqulu lahu kun fayakun. Allah berfirman. Wa nada rabbuka Musa. Sampai ke dalil-dalil tadi. Ulim. Kalau tidak tahu, ya dikasih tahu. Berarti kalau ada orang yang pendapatnya sesat. Ada dua kemungkinan. Imma jahilun fayu'allam Wa imma mubtadi'un fayuhaddar. Imma dia bodoh, ya diajari. Atau dia itu memang kelompok sesat, maka dihindari. Dijauhi. Qala selanjutnya dikatakan wa buddi'a. Orang seperti ini dianggap bid'ah atau mubtadi' walam yukaffar. Tetapi tidak dikafirkan karena kebodohannya. Waman qala lafdi bil Qur'ani makhluk. Siapa yang berkata bahwa lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia juga jahmi. Awil Quran bilafdi makhluk atau Quran dengan lafadku makhluk juga sama jahmi. Ikhwan Imam Ahmad juga mengucapkan kalimat yang sama seperti ini. Siapa yang berkata bahwa lafadku dengan Quran adalah makhluk, maka dia jahmi. Mengapa demikian? Jahmiyah, aliran sesat Jahmiyah sudah jelas menolak sifat Allah seluruhnya. Allah tidak mendengar tapi tidak tuli, Allah tidak berkata tapi tidak bisu, Allah tidak melihat tapi tidak buta. Begitu Jahmiyah. Sesatnya sudah keterlaluan, dikafirkan oleh para ulama seluruhnya. Sedangkan ada orang yang main-main. Ya memang Quran kalamullah. Tapi kalau saya mengucapkan Quran, maka ucapan saya makhluk. Jadi Quran yang saya baca makhluk. Ini bermain-main kata. Walaupun dia ini memiliki takwil-takwil, tetapi arahnya kepada Jahmi. Dan biasanya para ulama akan mengatakan jahmi kepada orang yang seperti ini karena ketidakjelasannya dan karena memang tujuannya ke sana. Cuma masih malu-malu. Mau mengatakan Quran makhluk, gak berani. Ya Quran memang ucapan Allah. Tapi lafad saya ketika baca Quran adalah makhluk. Ikhwan ibn hati-hati. Jangan salah paham. Kalau bicara lafat saya, lafat kamu memang makhluk. Ya. Tetapi ucapan tadi sesungguhnya jembatan untuk mengatakan Quran makhluk. Lafat saya ketika baca Quran adalah makhluk. Lafat saya loh ya. Jadi Quran yang saya baca makhluk. Jadi Quran ini semua makhluk. Mulai Quran makhluk ujung-ujungnya. Sehingga langsung dijuluki kamu seperti Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, wa sahabatuhul kiram, wa tabi'una lahum bi'ihsan. Para sahabat, para tabi'in, para pengikut mereka dengan ihsan. Amanu. Mereka semua beriman. Percaya. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah. Mereka biasa berkata Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara, ini ucapan Allah. Itu biasa. Di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Yani awhallahu ila abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu wahyu yang Allah wahyukan kepada hambanya dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min a'zami dilalati ala annahu min kalamillah. Dan di antara dalil yang paling besar, yang paling jelas bahwa Quran itu ucapan Allah adalah ketika Allah menantang. Annallaha tahaddal jinna wal insa an ya'tu bimithlihi Allah menantang silakan jin dan manusia mendatangkan yang seperti Quran. Baik. Kalau kalian menganggap Quran ini makhluk, bagaimana mungkin Allah menantang jin dan manusia? Siapa yang bisa membuat seperti Quran? Qala thumma tahaddahum an ya'tu bi'ashri suwarin Kemudian Allah juga menantang, "Falyatu bi'ashri suwarin min mislihi." Silakan datangkan sepuluh surat saja yang seperti Quran. Thumma tahaddahum. Kemudian Allah menantang lagi. An yatu bi suratin min misli fa'tu bi suratin min mislih. Silakan datangkan satu surat saja yang seperti Quran. Fa'ajizat tidak ada yang mampu. Lal jin walal ins. Enggak jin, enggak juga manusia. An yatu hadha bi aqsari suratin min mislihi fahada a'zamud dilalah. Ini sebesar-besar dalil bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diupayakan oleh nabi-nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab bikin satu surat Al-Fil. Jismuhu kabir, anfuhu tawil. Jadi bahan tertawaan. Kayak lagunya anak kecil. Gajah, gajah, badannya besar, belalainya panjang. Apa isinya? Apa faedahnya? Apa ilmu yang dikandungnya? Sama sekali tidak sama dengan Al-Quran. Indahnya ada, ilmunya ada, Faidahnya banyak, maknanya luas. Yang tadi, nggak usah kamu ucapkan semua tahu. Kalau gajah badannya besar, belalainya panjang. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. هذا من أعظم الأدلة أن القرآن كلام الله تكلم به ini sebesar-besar dalil bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah yang Allah benar-benar berbicara dengannya. Wa kalamuhu sifatuh. Dan ucapan Allah itu sifat. Dari sifat-sifat Allah. Allah memiliki sifat kalam. Fal kalamu min sifatillahi wal kalamu min ilmillah. Maka al-kalam sifat Allah dan kalamullah itu ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berbicara, ilmu. Kata Allah, wala in wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Dan kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka, padahal telah datang pada kalian ilmu. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Disebut ilmu. Apakah mungkin ilmu Allah dianggap makhluk? al Quran ilman. Al-Quran dinamakan ilmu. Walladhi yadda'i anna ilma Allahi makhluk. Dan siapa yang menganggap bahwa ilmu Allah adalah makhluk. Maka dia kafir. Kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarahu salaf. Dikafirkan oleh para salafus salih. Oleh generasi pertama umat ini. وقال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما juga Allah berfirman bahwa Allah mengajak bicara Musa dengan takliman wallahu yatakallam mata syaa wa kaifa syaa Allah berbicara kapanpun Allah kehendaki bagaimanapun Allah kehendaki kullu makhluqatihi innama takunu bikalami semua makhluk-makhluk ini ada karena ucapan Allah. Semua makhluk-makhluk ini terwujud karena ucapan Allah. Karena Allah mengatakan kun jadilah, maka jadilah makhluk-makhluk ini. Tanpa ucapan Allah nggak terwujud. Semua makhluk-makhluk ini. Wa kullu tashri'atihi dan semua syariat-syariat Allah terwujud karena Allah berbicara. Karena Allah mengucapkan hukum-hukumnya, syariat-syariatnya. Inama takunu bikalami juga terjadi dengan ucapan Allah. Fasifatul kalami azimatun jiddan. Maka yang namanya ucapan Allah itu sangat agung sekali. Sifat kalam bagi Allah sangat besar. Berkait dengan keberadaan seluruh makhluk. Berkait dengan seluruh tasyriat, aturan-aturan agama. Semuanya berkait dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inkaruha dalalun wa kufrun. Maka mengingkarinya adalah dalal, kesesatan. Wa kufur, kekafiran. Wal'iyadu billah. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan dan kekufuran. Wa ahlul kalami wal mu'tazilah. Sedangkan mereka ahlul kalam dan mu'tazilah. Mereka punya kaidah-kaidah. Mereka membuat kaedah-kaedah. Hum yaquluna bil majaz. Mereka punya kaedah tentang makna kias. majaz, mana kias yang tadi kita sudah kita contohkan. Mereka punya kaedahnya. Lakin indahum qawaid fil majaz. Mereka juga punya kaedah untuk menyatakan tidak mungkin majaz kalau begini, kalau begini, kalau begini. Makna kias bisa terjadi, dan tidak bisa terjadi kalau begini kalau begini itu punya kaidah walakin indama ta'til aqaid sahihah tetapi ketika datang akidah yang benar ini akidah yang sahihah tentang ucapan Allah mereka yang saun mereka lupa dengan kaidah mereka sendiri contoh famatsalan kalimat kallam Allah Musa taklima mereka kaidahnya berkata bahwa makna-makna yang diucapkan itu bisa bermakna hakiki, bisa bermakna majazi, bisa makna benar, bisa makna kias. Makna kias itu bukan makna sebenarnya. Kemudian mereka punya kaidah kecuali kalau kalimat itu diberi takkid dan penegasan. Seperti kalama takliman, maka tidak mungkin itu majaz. Itu kaidah mereka. Tetapi ketika membaca ayat ini wa kallamallahu Musa taklima, mereka lupa dengan kaidah itu. Di sana ada masdar muakkid, ada masdar yang menegaskan bahwa benar-benar berbicara. Wa ta'kid, penegasan seperti ini menurut mereka, menurut kaidah mereka yarfa ihtimal al-majaz, menolak kemungkinan makna kias. Kalau ada penegasan seperti kalama taklima, maka menghilangkan makna kias. Dorabtuhu dorban. Saya pukul dia dengan pukulan. Tidak mungkin pukulan itu maknanya makna kias. Tidak mungkin. Kecuali kalau tanpa penegasan tadi. Adribuhu bil ans Aku pukul dia kemarin. Tanya, kamu dipukul? Oh, enggak, saya nggak dipukul. Loh, saya maksud saya sikat dengan ucapan yang tegas, bukan saya pukul. Jadi saya pukul itu makna kias. Ya. Taib, kalau kalimat adrib saja bisa ditafsirkan makna kias. Tetapi kalau sudah adribuhu dorban, aku pukul dengan pukulan, tidak mungkin makna kias. Dan itu mereka paham kaidah itu. Bahkan mereka buat kaidah itu. Tetapi ketika membaca ayat ini kenapa lupa? dengan kaidah mereka sendiri. Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima, mengajak bicara dengan benar-benar pembicaraan. Kenapa dikatakan ini maknanya kias, ini majaz. Katanya kalau ada masdar sebagai maf'ul mutlak berarti itu penegasan, tidak mungkin makna kias. Sekarang kalian menyelisihi kaidah kalian sendiri. Idan qaidah anna tawkid yarfa'u ihtimal al-majaz kalau begitu, kaidah bahwa penegasan tadi menghilangkan kemungkinan makna kias, tak tihim sudah mendatangi mereka bin nas dengan dalilnya. Yaquluna laka hadza majaz. Mereka akan berkata padamu, ayat ini majaz. Maknanya makna kias, katanya. Yahtamilu kada wa kada. Mungkin maknanya begini, mungkin maknanya begitu. Ida ji'ta bimuakkidin darabtahum ala nawasihim biqa'idatihim. Kalau ternyata sudah ada takkid di sini, maka kamu pukulkan pada mereka di ubun-ubun mereka kaidah mereka sendiri. Ini pukulan beneran apa pukulan makna kias? Makna kias. Kaedah mereka kita pukulkan pada mereka sendiri. Nih kaedah kalian. Pukulkan di ubun-ubun mereka. Bukankah kalian punya kaedah ini? Bukankah kalian tahu kaedah ini? Itu kaedah mereka. Mu'tazilah. Adapun ahli sunnah wal jamaah. Wa ala ra'sihim ibn qayyim rahimahullah. Punya kitab khusus yang menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada kias. Satu pun tidak ada kias. Semuanya makna hakiki. walhamdulillah. Mereka yu'attiluna sifat rahmah. Mereka menolak sifat rahmat. Mereka menolak sifat kalam. Mereka menolak sifat tangan bagi Allah dan seterusnya. Semuanya dengan kaedah-kaedah batil yang mereka buat-buat sesungguhnya hanya karena mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau benar-benar ingin mensucikan Allah, maka sucikanlah dengan cara yang Allah ajarkan. Kenali apa yang Allah kenalkan dirinya. Yakini apa yang Allah terangkan dalam Quran dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Imani semuanya dan katakan tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah mengatakan tangan Allah, Allah memiliki tangan tidak sama dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah berbicara, Allah berbicara. Kita imani. Tetapi tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Dan seterusnya demikian. Itu cara mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala.